Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ikhwani fillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, silsilah tauhid, pertemuan yang keenam. Materi yang akan dibahas adalah tentang hukum muwalatil musyrikin, hukum loyalitas kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang murtad. Setelah kita mengetahui Eh, siapa orang-orang musyrik itu, orang-orang murtad, orang kafir itu, uh, maka hukum yang berkaitan dengannya adalah kaitan dengan masalah loyalitas atau al mualah Bahasa Arabnya adalah al mualah al mualah itu artinya loyalitas yang diambil dari kata al-walyu yang berarti ad-dunu, artinya dekat Makanya uh, wali itu kan kenapa disebut wali karena dekat. Wali murid, wali santri, wali nikah karena mereka adalah orang-orang dekat. Dan makna uh, eh, al muwala ini atau al-wala ini, loyalitas ini berputar sekitar makna al-mahabbah, kecintaan, an-nusrah, pembelaan, al-muwafaqah sikap setuju dan al-mutaba'ah sikap mengikuti. Jadi makna e, mualah loyalitas itu e, makna yang paling besarnya adalah e, e al-mahabbah kecintaan. Orang tidak akan cinta kecuali karena adanya kedekatan. Terus anusrah pembelaan orang tidak akan membela kecuali karena ada kedekatan hati atau kedekatan prinsip atau kedekatan kepentingan. Kemudian al-muwafaqah menyetujui orang tidak mungkin setuju kecuali kepada sesuatu yang dekat dengan prinsipnya, pemahamannya atau yang lainnya. Begitu juga mutaba'ah, mengikuti orang tidak disebut mengikuti kecuali apa ada kedekatan eh, apa emosional, kedekatan pemahaman atau dan orang yang mengikuti adalah biasanya berada di belakang dekat dengan yang diikutinya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang mukmin dari memberikan alwalanya, loyalitasnya kepada orang-orang kafir, baik orang kafir asli maupun orang kafir murtad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai aulia, aulia sebagai pemimpin, pelindung, pembela, sahabat dekat, sahabat karib, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Karena makna aulia itu makna yang uh, apa banyak. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'din." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai awliya, sebagai para pemimpin, para pelindung. Kenapa? karena sebagian mereka itu adalah aulia bagi sebagian yang lain. Alasannya ada karena sebagian mereka itu satu sama lain adalah aulia bagi yang lainnya. Sehingga tidak pantas orang mukmin menjadikan mereka sebagai aulia, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani maupun yang lainnya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai aulia. Sebagai aulia, sebagai pelindung, pemimpin, apabila mereka lebih mencintai kekafiran atas keimanan. walaupun orang tua sendiri, karib kerabat sendiri, kalau mereka kafir, mereka lebih cenderung kepada kekafiran, maka kita tidak boleh memberikan alwala loyalitas kepada mereka. Allah juga mengatakan, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpin pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Juga Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai apa? Aulia. Yang mana kalian memberikan kasih sayang, kecintaan kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang kafir sebagai musuh Allah dan musuh kaum mukminin. Sedangkan makna loyalitas itu bertolak belakang dengan makna apa? Makna ee, eh, permusuhan. Allah menyebut sebagai menyebut mereka sebagai musuh, musuh bagi Allah dan musuh orang-orang yang beriman maka tidak layak bagi orang yang beriman untuk menjadikan musuh Allah dan musuh diri mereka sebagai pemimpin, pelindung, atau sahabat karib, atau teman dekat bagi diri mereka sendiri. Sedangkan hukum asal daripada larangan itu minimal adalah at-tahrim. Al-aslu fi an-nahi at hukum asal pada larangan itu adalah haram. Sehingga uh, hukum berwala, berloyalitas kepada orang-orang kafir itu minimal haram. Minimal haram dosa besar. Itu hukum asalnya, hukum dasarnya, hukum minimalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang mukmin itu satu sama lain adalah aulia bagi sebagian yang yang lain orang mukmin itu berwala, berloyalitas hanya kepada orang-orang mukmin juga. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki dan para wanita mukminah sebagian mereka itu adalah awliya bagi sebagian yang yang lain. Dan Allah menyebutkan bahwa orang kafir itu sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain juga. Maksudnya orang kafir sesama di antara mereka adalah saling menjadikan sebagai pemimpin, pelindung, sahabat dekat, jadi sama sesama diri mereka. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ fil فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ Dan orang-orang kafir itu, sebagian mereka adalah awliya. Bagi sebagian yang lain, bila kalian tidak melakukannya, maksudnya tidak berlepas diri dari orang kafir dan tidak loyalitas kepada orang mukmin, maka akan terjadi fitnah fil ardi, fitnah syirik di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Ketika orang mukmin, orang ketika seorang salah menerapkan loyalitasnya, malah menjadikan orang kafir, malah berwala kepada orang kafir, dan orang mukmin malah dibarok, maka akan terjadi syirik. Terjadi kekafiran. Dia jatuh ke dalam kekafiran. Seperti kita melihat pada zaman sekarang ini, ketika daulah islamia dianggap sebagai dibarok, dibarok, dan orang-orang kafir, orang-orang murtad malah diberikan loyalitas, malah membantu Amerika, membantu penguasa murtad di dalam e, memerangi daulah Islamiyah. Sehingga apa terjadi? Syirik, terjadi kekafiran. Karena sikap membantu orang kafir dalam memerangi kaum mukminin itu adalah bentuk kekafiran, bentuk e, pembatal keislaman. Jadi ketika salah menerapkan al-wala dan al-bara ini akan terjadi kekafiran. wafasadun kabir dan kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar apa? Di antaranya ketika orang musyrik dianggap mukmin, sehingga orang akhirnya menikah dengan orang kafir. Terus tidak mau menikah dengan orang muslim. Karena dianggap sebagai orang yang ekstrim. Gulu, khawarij, atau e, sesat. Tapi Togut, ansornya dianggap sebagai orang muslim terus mereka menikahkan putrinya dengan orang kafir, itu adalah fasad kabir, kerusakan yang besar. Kenapa? Karena menyerahkan wanita muslimah kepada orang kafir. Terus Allah Subhanahu wa taala menafikan iman dari orang yang apa menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Allah mengatakan, "Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihim mattakhadhuhum aulia." Seandainya mereka itu beriman kepada Allah dan kepada nabi, dan kepada apa yang diturunkan kepada nabi itu mattakhazuhum awliya'a walakin katsiran minhum fasiqun tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin akan tetapi banyak dari mereka itu orang-orang fasik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan seandainya orang itu iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan iman kepada Alkitab, tentu tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Artinya, ketika ada orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, dia menganggap orang kafir sebagai ulil amri bagi dirinya, berarti orang tersebut tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi dan kepada Alkitab, walaupun dirinya mengklaim iman kepada Allah, kepada Nabi dan Alkitab. Terus Allah menyebutkan sebab banyak mereka jatuh dalam kekafiran itu dari sisi menjadikan orang kafir sebagai pemimpin Allah mengatakan walakin katsiran minhum fasiqun akan tapi banyak dari mereka itu orang-orang fasik karena kefasikan mereka itu akhirnya mereka terjerumus ke dalam sikap loyalitas kepada orang kafir sehingga jatuhlah dalam kekafiran dan itu adalah uh, fakta ketika orang umumnya orang-orang yang menjadi ansor togut adalah sebelumnya mereka orang-orang fasik, orang-orang yang bejat, yang jauh dari din, akhirnya mereka apa menjadi ansor togut atau asalnya mereka adalah orang-orang fasik etikod karena menganggap togut ini muslim tidak mengkafirkannya dengan paham irjanya akhirnya mereka menjadikan para togut ini sebagai ulil amri bagi dirinya dan menganggap para mujahidin, muwahidin yang menentangnya sebagai khawarij, akhirnya mereka membantu para togut dan ansornya di dalam memberangus, di dalam memerangi para mujahidin, muwahidin, sedangkan membantu orang kafir dalam memerangi e, kaum muslimin adalah bentuk apa? Bentuk e, eh, tawali loyalitas yang nanti akan dijelaskan itu sebagai bentuk pembatal keislaman. Dan sebab yang menjerumuskan mereka ke dalam hal itu adalah karena mereka memiliki pemahaman yang fasik yaitu fasik i'tiqad, fasik i'tiqad. Kemudian eh, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ketika meniadakan iman dari orang yang berwala kepada orang kafir, Allah mengatakan لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau karib kerabat mereka. Jadi Allah mengatakan orang e, tidak akan ditemukan orang yang iman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah. Artinya ketika ada orang yang menjalin kasih sayang dengan orang kafir, berarti dia itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir walaupun mengklaim iman kepada Allah dan hari akhir karena iman itu bukan dengan hanya pengakuan laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wasadaqatul amal iman itu bukan hanya dengan sekedar pengakuan angan-angan tapi apa yang terpancang di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan bentuk amalannya adalah diantaranya adalah barok dari orang kafir orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala bahkan memfonis orang yang bertawali bertawali kepada orang-orang kafir nanti akan dibahas apa makna tawali orang orang yang bertawali kepada orang kafir diponis oleh Allah sebagai orang kafir. Allah mengatakan wa may minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh Barang siapa orang di antara kalian bertawali kepada mereka, kepada orang-orang kafir, Yahudi Nasrani atau yang lainnya, maka sesungguhnya dia itu fa'innahu minhum. Sesungguhnya dia itu termasuk golongan mereka. Ay kafirun misluhum. Sama kafirnya dengan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim itu. Di sini Allah memponis kafir orang yang bertawali kepada orang kafir. Allah juga mengatakan, "Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun." Dan barang siapa orang di antara kalian bertawali kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di orang yang bertawali kepada orang kafir adalah orang-orang zalim. Sedangkan maksud zalim di sini adalah kafir. Allah mengatakan wal kafiruna humuz zalimun dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Allah juga mengatakan wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun dan barang siapa bertawali kepada mereka maka mereka itulah orang-orang yang zalim orang yang bertawali kepada orang kafir adalah orang zalim dan di sini zalim adalah zalim akbar yaitu kekafiran jadi Allah Subhanahu wa taala melarang loyalitas kepada orang kafir Terus Allah menyebutkan bahwa orang kafir loyalitasnya hanya dengan orang kafir. Dan Allah menyebutkan orang mukmin itu hanya loyal kepada orang mukmin. Dan Allah menyebutkan bahwa bila masalahnya dibalikan, malah orang kafir diberikan loyalitas dan orang mukmin diberikan sikap baro berlepas diri, maka akan terjadi fitnah, kekafiran, kemusyrikan dan kerusakan yang besar. Terus Allah meniadakan iman dari orang yang Eh, apa menjalin kasih sayang atau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan Allah juga memponis kafir orang yang bertawali kepada orang-orang kafir. Nah, atas dasar ini maka kita katakan bahwa eh, hukum loyalitas kepada orang kafir itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah mualah kubro muwala, kubro loyalitas besar atau disebut juga dengan tawali yang maknanya adalah loyalitas kepada orang kafir yang membatalkan keislaman. Jadi yang macam pertama adalah al-muwala al-kubro, loyalitas besar atau biasa disebut dengan tawali. Tawali itu loyalitas kepada orang kafir yang membatalkan keislaman. Pelakunya menjadi orang murtad, menjadi kafir, keluar dari Islam. Dan ini ada e, empat bentuk. Ada empat bentuk. Jadi tawali atau muwalah kubro ini ada empat bentuk. Jadi loyalitas yang membatalkan keislaman itu ada empat bentuk. Yang pertama, mahabbatul musyrikin li syirkihim. Mencintai orang-orang musyrik atau orang-orang kafir karena kemusyrikan mereka, karena ideologi, ideologi kafir mereka, karena pekerjaan mereka yang syirik, atau karena tugas mereka yang kafir, atau karena ajaran mereka yang kafir. Jadi membanggakan, mencintai atau men mengidolakan orang kafir atau orang musyrik atau orang murtad karena perbuatan mereka yang kafir atau karena ideologi mereka yang kafir atau karena tugas mereka yang kafir. Contohnya orang bangga dengan uh, umpamanya dengan uh, apa? dengan Darwin umpamanya, si Darwin. Bangga dengan Darwin dengan sebab apa? Karena dia pencetus teori-teori evolusi atau Eh, karena dia ya tadi eh, pemahaman dia yang kafir itu jadi bangga kepada orang kafir karena pemahaman yang kafir atau bangga kepada Lenin karena alasan dia kan seorang komunis jadi bangga orang bangga kepada orang kafir karena pemahaman yang kafirnya atau bangga kepada para, kepada umpamanya Eh, anggota DPR kenapa? Karena mereka adalah pakar dalam pembuatan hukum. Membuat hukum kan kekafiran. Bangga kepada orang kafir karena tugasnya yang kafir adalah kekafiran. Atau orang bangga kepada polisi togut. Kenapa? Kamu bangga dengan polisi togut karena dia penegak hukum. Nah, eh, menegakkan hukum togut adalah kekafiran. Membanggakan orang kafir karena tugasnya yang kafir adalah bentuk tawali, bentuk mualah kubro atau orang bangga dengan profesor fulan. Kenapa? Karena ahli dalam pembuatan hukum dan perundang-undangan. Membuat hukum dan undang-undang adalah kekafiran. Membanggakan orang kafir kenapa? apa? Pekerjaan yang kafir itu adalah kekafiran. Tawali. Mualah kubro. Atau eh, apa bangga dengan eh, Soekarno. Kenapa? Karena dia nasakom pencetus nasakom nasionalis agama komunis. Nasakom adalah ajaran kafir. Bangga dengan orang kafir karena ideologinya yang kafir, maka kafir juga. Bangga dengan sipulan karena sipulan adalah demokrat sejati. Demokrasi adalah kekafiran. Membanggakan orang kafir karena pahamnya yang kafir, maka adalah kafir juga. Dan seterusnya. Intinya, mencintai atau membanggakan atau mengidolakan orang kafir karena pekerjaannya yang kafir atau karena dinasnya yang kafir atau karena ideologi falsafah ajarannya yang kafir itu adalah bentuk tawali atau muwalah kubro. Kenapa hal ini membatalkan keislaman? Karena sudah kita jelaskan di dalam makna kufur kepada togut bahwa di antara makna kufur kepada togut adalah watu begidoha kamu membenci peribadatan kepada selain Allah, membenci segala bentuk kemusyrikan, kekafiran membenci segala bentuk kemusikan kekafiran.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 Bila orang malah membanggakan kekafiran, berarti bertolak belakang dengan makna kafir kepada togut. Sehingga orang yang membanggakan orang kafir karena paham kafirnya atau pekerjaan yang syiriknya, itu berarti belum kafir kepada togut atau melanggar prinsip kufur kepada togut sehingga dengan hal itu dia apa menjadi orang kafir. Ini yang pertama. Membanggakan orang kafir atau mengidolakan atau mencintai orang kafir karena pemahaman yang kafirnya, ajaran yang kufurnya. Kemudian yang kedua, bentuk tawali yang kedua atau bentuk muwalah kubro yang kedua atau bentuk pembatal keislaman kedua dalam hal loyalitas kepada orang kafir adalah muzaharatul musyrikin ala muslimin. Membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin. Membantu orang musyrik, membantu para togut, membantu orang-orang murtad dalam memerangi para mujahidin, memberantas para aktivis dakwah Islam, itu bentuk apa? Bentuk tawali bentuk muzaharatul musyrikin ala muslimin. Dan ulama sudah ijma bahwa oh, di antara pembatal keislaman adalah muzaharatul musyrikin ala muslimin membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum barang siapa orang di antara kalian tawali kepada mereka maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Para ulama tafsir menjelaskan dalam tafsir ayat ini barang siapa membantu orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin maka fa kafirun misluhum maka dia sama kafirnya dengan mereka sama kafirnya dengan mereka membantu dengan bentuk bantuan apa saja dengan bentuk bantuan apa saja baik dengan lisan dengan fisik dengan laporan, bahkan hatta dengan doa membantu orang musyrik dalam melemahkan kaum muslimin, dalam memberangus kaum muslimin, para mujahidin, walaupun dengan doa itu sebagai bentuk pembatal keislaman, bentuk tawali kepada orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seorang alim abid seorang yang berilmu menguasai kitab Taurat, ahli ibadah, ulama besar di zamannya itu Bul'am Ibnu Ba'ura. Ketika dia e, masyarakatnya tahu bahwa dia orang ahli ilmu, doanya mustajab, tapi kaumnya kafir dan Nabi Musa alaihissalam akan menyerang kaumnya yang kafir itu. Kaumnya datang kepada Bul'am untuk membujuknya agar berdoa kepada Allah supaya menghalangi Musa alaihissalam tidak bisa masuk ke negeri mereka. Jadi mereka tahu Bul'am ini doanya mustajab. Meminta kepada Bul'am akan berdoa agar berdoa kepada Allah supaya menghalangi Musa alaihissalam agar tidak bisa masuk menyerang negeri mereka. Berarti orang-orang yang kafir yang meminta doa kepada Bul'am ini adalah orang yang mengakui, mengakui adanya Allah. Mereka mengetahui bahwa yang mengijabah doa itu Allah. Makanya minta kepada Bul'am agar berdoa kepada Allah. Nah Bul'am ketika dipinta itu mengatakan kalau saya berdoa berarti lenyaplah dunia dan akhirat saya. Tapi terus dibujuk. Dibujuk, akhirnya dia mau memenuhi keinginan mereka mendoakan kebinasaan, kesusahan bagi Nabi Musa untuk kepentingan kaumnya yang kafir itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bulam ini dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka cerita kisah orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami terus dia menanggalkan diri darinya kemudian dia diikuti oleh setan sehingga dia termasuk orang-orang yang binasa. Di sini Allah menyebut Bulam itu sebagai orang yang atainahu ayatina. Orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ini apa eh, apa namanya tazkiyah dari Allah bahwa dia itu diberikan penguasaan terhadap kitabullah, ahli ilmu. Kalau zaman sekarang mungkin ulama besarnya, mufti besar, mufti negeri. Tapi karena sebab perbuatan tadi berdoa membantu uh, eh, kaum yang kafir untuk menyusahkan Nabi Musa dengan doa, Allah katakan, "Fan minha." Dia menanggalkan diri dari ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia itu sebagai orang yang munsalih anidin, orang yang telah lepas dari din ini. Padahal itu dengan apa? Dengan sekedar sekedar doa dengan sekedar doa membantu orang kafir atas kaum muslimin dengan sekedar doa maka bagaimana gerangan dengan orang yang membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin dengan memprovokasi masyarakat untuk memerangi mujahidin untuk berada di barisan para togut memerangi para mujahidin muwahidin dengan fatwa-fatwa mereka seperti dengan fatwa mengatakan bahwa ini eh, pemerintah yang adil, pemerintah yang sah, yang wajib diikuti dan ditaati. Dan orang-orang yang ingin uh, eh, merongrongnya tersebut khawarij, bugot, takfiri yang harus diberantas. Itu adalah apa membantu togut dalam memerangi para mujahidin. Itu, itu lebih dahsyat lagi karena dengan fatwa yang e, fatwa itu akan didengar oleh umat dan diikuti. Oleh sebab itu barang siapa membantu orang-orang musyrik dalam memerangi muwahidin tanpa paksaan, tanpa ikram, maka dia kafir sama dengan mereka. Kafir lahir batin. Walaupun mengklaim bahwa dia itu membenci apa yang dilakukan orang-orang musyrik tersebut. Dan dia umumnya mengklaim bahwa membantu mereka itu hanya untuk kepentingan dunia saja. Hati saya masih bersama para mujahidin. Cinta kepada Islam itu tidak dianggap. Karena zahirnya dia telah membantu orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin tanpa paksaan. Adapun kalau orang yang berada di barisan kaum musyrikin dipaksa digusur oleh mereka untuk memerangi kaum muslimin digusur, maka dia statusnya sama dengan orang musyrik dari sisi penghalalan darah dan hartanya orang yang berada di barisan kaum musyrikin dipaksa untuk berperang di barisan mereka memerangi kaum muslimin, dia halal darah dan hartanya. Halal darah dan hartanya. Diperlakukan layaknya orang kafir, makanya Rasulullah SAW memperlakukan Al-Abbas yang mengaku muslim dan mengklaim bahwa dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk berada di barisan mereka dalam perang Badar maka Rasulullah SAW memperlakukannya layaknya orang kafir dari sisi penghalalan darah dan hartanya. Makanya Al-Abbas di, ditawan. Adapun kaitan dengan batinnya, kan apakah alasan ke, e, pemaksaannya itu dianggap atau tidak itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk juga dalam bentuk e, tawali macam ini membantu orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin masuk juga dalam hal ini adalah wala utahaluf loyalitas yang sifatnya koalisi kesepakatan perjanjian kesepakatan yang kalau zaman sekarang adalah e, apa nota kesepakatan untuk memerangi terorisme umumnya kan antara negara-negara togut itu namanya wala utahaluf orang atau kelompok ketika e, menjalin kesepakatan dengan kelompok kafir dalam memerangi muwahidin mujahidin, maka telah jatuh dalam tawali kepada orang musyrik. Walaupun kesepakatan tersebut hanya sekedar bohongan, janji bohong. Umpamanya orang ber, e, mengikat perjanjian dengan Amerika untuk membantunya dalam memerangi mujahidin. Tapi di hatinya tidak ada niat untuk eh, merealisasikan kesepakatan ini, tapi dia menandatangani eh, kesepakatan untuk memerangi mujahidin tersebut. Ini disebut tahaluf, koalisi berkoalisi. Walaupun janjinya bohong, dalam arti tidak akan merealisasikan kesepakatan tersebut, tapi ketika dia sudah mengikrarkan kesepakatan, maka dia kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Eh, orang-orang yang zahirnya muslim di Madinah itu orang-orang munafik yang menjalin tahaluf koalisi dengan orang-orang Yahudi dalam memerangi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mencap mereka sebagai orang kafir padahal orang-orang munafik itu ketika berjanji kepada orang Yahudi untuk e, membantu mereka dalam memerangi Rasulullah janji mereka kepada orang Yahudinya itu adalah bohong tidak akan mereka tunaikan hanya sekedar untuk mencari aman saja. Namun demikian, walaupun janjinya bohong, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencap mereka sebagai orang kafir. Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr, "Alam tara ilal ladzina nafaqu Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli al-kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada." wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibun. Apa kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir, ya. Saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi maksudnya. Bila kalian diusir, maka kami akan keluar bersama kalian dan kami tidak akan mentaati seorang pun dalam hal yang menyusahkan kalian dan kalau kalian diperangi kami benar-benar akan membantu kalian dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta di sini orang-orang munafik itu berjanji kepada orang Yahudi kalau kalian diperangi oleh Muhammad Shallallahu kami akan bantu kalian kalau kalian diusir kami akan ikut keluar dengan kalian tapi Allah katakan bahwa janji mereka itu apa? Wallahu yashhad innahum lakazibun. Allah bersaksi bahwa mereka itu dusta dalam janji mereka kepada orang-orang Yahudi tersebut. Namun demikian Allah telah mencap mereka sebagai apa orang kafir dengan mengatakan li ikhwanihimul ladina kafaru. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir. Allah telah mempertautkan ukhuwah kufriyah persaudaraan kekafiran di antara orang-orang munafik yang zahirnya muslim dengan orang-orang Yahudi dengan sebab adanya tahalub koalisi untuk memerangi Rasulullah SAW. Bila saja orang yang berjanji bohong untuk membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin diponis kafir walaupun janjinya bohong, apa gerangan dengan orang yang berkoalisi menekan per, eh, kesepakatan untuk memberantas jihad atau bahasa mereka terorisme dan mereka benar-benar merealisasikan janji dan kesepakatan tersebut seperti yang dilakukan oleh para togut sampai sekarang dan seperti yang di, yang diwujudkan oleh koalisi-koalisi di bawah pimpinan Amerika yang memerangi daulah Islamiyah di mana negara-negara Arab semuanya ikut bergabung dalam koalisi yang dipimpin oleh Amerika untuk memerangi daulah Islamnya Itu adalah bentuk riddah kemurtadan yang nyata yang dilakukan oleh para penguasa negeri dan aparat-aparat yang ikut di dalamnya. <clears throat> Itu adalah eh, kaitan dengan yang kedua, muzaharatul musyrikin adalah muslimin. Kemudian yang ketiga bentuk tawalli atau bentuk mualah kubro atau loyalitas kepada orang kafir yang membatalkan keislaman. Yang nomor ketiga adalah muwafaqatul musyrikin ala muslim. Uh, muwafaqatul musyrikin ala syirkihim. Menyetujui orang-orang musyrik terhadap ajaran syiriknya. Setuju dengan ajaran syirik. Orang menyetujui ajaran syirik, ajaran kafir maka dia kafir walaupun batinnya mengklaim tidak suka. Selagi selagi dia tidak dipaksa terus menampakkan sikap setuju kepada ajaran kafir, maka dia kafir walaupun hatinya mengklaim tidak tidak suka. Umpamanya orang menyetujui tahu demokrasi itu penyandaran hukum kepada selain Allah, terus setuju dengan sistem demokrasi maka dia kafir. Setuju dengan Undang-Undang Dasar 45, maka dia kafir. Tahu Pancasila itu adalah ideologi yang berlawanan dengan Islam, terus dia menyetujuinya. Menyetujuinya sebagai e, landasan, maka dia kafir. Kalau kalau tidak dipaksa, walaupun hatinya mengklaim tidak suka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang uh, kisah Ammar bin Yasir ketika dipaksa untuk mengiyakan apa yang dianut oleh orang-orang musyrik sehingga Ammar itu disiksa ibunya sampai dibunuh ayahnya dibunuh dan Ammar disiksa dimasukkan ke dalam sumur sampai tulang rusuknya patah disiksa dan karena saking tidak kuatnya akhirnya mengiyakan apa yang mereka inginkan dan datang kepada Rasulullah SAW dalam kondisi menangis, terus menjelaskan apa yang terjadi dan e, kemudian turun ayat mengkafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun wa lahum azabun azim dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya al akhirah wa Allah la yahdil qaumal kafirin. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan, kan tapi orang yang melapangkan dadanya dengan kekafiran, maka atas mereka murka dari Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai kehidupan dunia atas akhirat dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir itu. Di sini Seandainya Amr ibnu Yasir ketika mengiyakan ajaran mereka itu tidak dipaksa, maka apa jatuh dalam kekafiran. Tapi karena dipaksa, maka Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Jadi orang yang dipaksa untuk mengiyakan kekafiran, maka diuzur tidak diponis kafir dengan syarat hatinya teguh dengan keimanan. Jadi man, e, keyakinan hati itu bermanfaat dengan syarat apa kondisi dipaksa. Kalau orang tidak dipaksa terus mengiyakan kekafiran, maka dia kafir walaupun hatinya mengklaim apa? Mengklaim teguh dengan keimanan. Kan banyak orang sekarang masuk dalam sistem demokrasi, padahal tidak dipaksa, tidak digulung, tidak disiksa, tidak dipukuli, tidak diancam mau dibunuh masuk bahkan mendapatkan bayaran gaji terus mengia, mengikuti sistem kafir mengiyakan menyetujui sistem kafir terus mengklaim bahwa hati saya tidak suka dengan sistem demokrasi ini nah orang semacam itu kafir walaupun hatinya membenci dengan kekafiran karena apa karena dia menyetujui kekafiran tanpa apa tanpa ada paksaan jadi keyakinan hati itu hanya bermanfaat ketika kondisi dipaksa. Kalau tidak dipaksa, terus orang mengiyakan kekafiran, maka kafir walaupun hatinya membenci. Maka Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam risalah Ad-Dalail hukum muwalati ahli isyrak mengatakan i'lam rahimakallah annal insana idza azhara lil musyrikin al muwafaqata ala dinihim khawfan minhum au mudaratan nahum, au mudahanatan lidaf'i syarrihim fa innahu kafirun misluhum wa in kana yubghiduhum wa yakrahu dinahum Ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmati engkau bahwa orang bila menampakkan sikap setuju terhadap orang-orang musyrik terhadap ajaran syirik mereka karena rasa takut kepada mereka atau untuk lemah lembut mencari simpati mereka atau basa-basi untuk menghindari keburukan mereka maka dia itu kafir sama dengan mereka walaupun membenci mereka dan membenci ajaran mereka dan walaupun dia cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Terus beliau menuturkan 20 dalil dari ayat Al-Qur'an dan satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang kafirnya orang yang menampakkan sikap setuju terhadap ajaran syirik tanpa ada pemaksaan walaupun hatinya mengklaim teguh dengan keimanan. Makanya beliau juga mengatakan ajma'al ulama ala am, ala anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan annahu yakfur fa kaifa biman azharal kufra khaufan wa tama'an fid dunya. Ulama ijma bahwa barang siapa mengucapkan kalimat kekafiran dalam rangka apa? bergurau, eh, e, main-main, bercanda, maka dia kafir. Maka bagaimana dengan orang yang menampakkan kekafiran karena takut dan ingin dunia. Jadi orang yang mengucapkan atau mengiyakan kekafiran dalam rangka bercanda, dia kafir dengan ijma ulama, berdasarkan ijma ulama. Apalagi orang yang mengucapkan atau menampakkan kekafiran karena rasa takut atau karena ingin dunia. Makanya Allah mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ hayatad الدُّنْيَا عَلَى akhirah wa اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ kafirin." yang demikian itu. Jadi sebab orang murtad itu kenapa? Dikarenakan dia lebih mencintai kehidupan dunia atas akhirat. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir itu. Jadi sebab yang menjerumuskan orang ke dalam kekafiran bukan karena ingin kafir, bukan karena cinta dengan kekafiran, bukan karena benci dengan Islam, tapi karena ingin dunia. Seperti orang-orang masuk dalam parlemen, mereka dalilnya ingin menegakkan hukum Islam. Cinta dengan Islam katanya. Tapi tetap mereka itu kafir karena apa? Men men men menyetujui kekafiran. Ini tawali yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mutaba'atul musyrikin al e, ala syirkihim. Mutaba'atul musyrikin ala syirkihim. Mengikuti orang musyrik terhadap ajaran syiriknya. Kalau tadi menyetujui, kalau setuju belum tentu mengikuti. Tapi kalau mengikuti sudah pasti setuju. Orang e, mengikuti kekafiran, ikut dalam kekafiran seperti sekarang para hakim, jaksa, pekerjaannya apa? Mengikuti undang-undang kafir karena ketika memutuskan mendakwa hukum e, mendakwa orang berarti dia harus mengikuti hukum yang dipakai yaitu hukum buatan aparat hukum polisi dia ketika menjalankan tugasnya harus mengikuti undang-undang karena dia sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Kemudian anggota dewan ketika masuk dalam parlemen harus mengikuti sistem demokrasi. Itu mengikuti. Nah, orang yang mengikuti kemusyrikan, maka dia adalah telah tawali kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Allah mengatakan, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa nasir. Orang-orang Yahudi tidak akan ridha, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha darimu sampai kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah sungguh petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar. Dan bila kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, maka kamu tidak mendapatkan seorang penolong dan pelindung pun dari Allah. Orang Yahudi, orang kafir, umum, seluruhnya tidak ridho dari orang muslim kecuali orang muslim itu mengikuti milah mereka bukan meyakini milah mereka tapi mengikuti karena kalau keyakinan kan tidak kelihatan. Yang diinginkan, yang membuat puas orang-orang kafir itu kalau orang muslim mengikuti milah mereka. Bukan meyakini, tapi mengikuti. Karena keyakinan tidak kelihatan. Yang penting bagi orang kafir itu adalah orang muslim mengikuti ajaran mereka, mengikuti demokrasi mereka, mengikuti undang-undang mereka. Nah ketika mengikuti ini berarti dia telah kafir. Bila saja mentaati Eh, hukum satu hukum mengikuti mematuhi satu hukum menjalankan satu hukum seperti hakim dia mengikuti hukum buatan satu saja ketika memutuskan perkaranya dengan mengacu kepada hukum buatan itu musyrik kafir Allah mengatakan wa in ata'tumuhum innakum musyrikun dan bila kalian mematuhi mereka ini kaitan dengan penghalalan bangkai bila kalian mematuhi mereka mengikuti mereka dalam penghalalan bangkai berarti kalian adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Jadi mengikuti satu hukum, mengikuti satu kekafiran saja adalah kafir, musyrik. Maka bagaimana dengan aparat yang memang mereka pekerjaannya mengikuti hukum-hukum yang digulirkan oleh para pembuat hukum. Makanya Syekh eh, Muhammad Alamin Asyikiti ketika menjelaskan surat Al-An'am ayat 121, "Wa in atau atumuhum innakum la musyrikun." Beliau mengatakan aqsama bihi ala anna man ittaba'a syaitan fi tahlilil maitati annahu musyrikun wa hadha syirku mukhrijun minal millati bi ijma'il muslimin. Allah bersumpah bahwa barang siapa mengikuti syaitan dalam penghalan bangkai maka dia itu musyrik dan syirik ini adalah syirik yang mengeluarkan dari Islam berdasarkan ijma kaum muslimin. Itu dalam kitab Adwaul Bayan juz 3 halaman 325. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang orang yang eh, sekedar berjanji untuk mengikuti ya kekafiran baru berjanji seperti orang berjanji ikrar untuk taat kepada undang-undang, mematuhi undang-undang walaupun dia tidak mengikutinya tapi baru berikrar untuk mengikuti itu difonis murtad. Allah mengatakan innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum Sesungguhnya orang-orang yang murtad ke belakang setelah jelas petunjuk di hadapan mereka maka syaitan e, mempermudah mereka untuk melakukan dosa dan memanjangkan angan-angan mereka yang demikian itu dikarenakan mereka mengatakan. Jadi sebab mereka murtad itu apa? Dikarenakan mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan. Orang berkata kepada orang kafir, apa? Perkataan yang menyebabkan mereka murtad. Kami akan mematuhi kalian dalam sebagian urusan. Lihat di sini, orang mengatakan kami akan taat kepada kalian dalam sebagian urusan kekafiran kami akan taat kepada kalian dalam sebagian undang-undang, itu diponis murtad oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang berjanji setia dengan mengatakan kami akan taat sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar 45 dan segala bentuk aturan yang berlaku. Itu apa lebih kafir lagi. Padahal baru sekedar mengatakan akan mengikuti, belum merealisasikan, tapi dengan janjinya itu sudah diponis kafir. Makanya kan dalam janji-janji uh, para uh, apa taubat dan Ansarnya ada apa janji setia kepada undang-undang dasar itu bentuk kekafiran berdasarkan ayat ini surat Muhammad ayat 25 dan 26 dan seterusnya. Makanya Syekh Muhammad Al-Amin Asyengkiti mengatakan أن الذين يتبعون القوانين qawanin al شرعها الشيطان على ألسنة ala مخالفة لما شرعه الله على ألسنة ala alsinati rusulihi salawatullah عليهم أنه alaihim يشك في كفرهم وشركهم إلا من syirkihim الله بصيرته tamasallahu basiratahu الوحي a'mahu an nuril maksudnya orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan yang digulirkan oleh setan lewat lisan wali-walinya seraya menyelisihi apa yang Allah syariatkan lewat lisan para rasulnya sallallahu wassalamu alaihim sesungguhnya tidak ada yang meragukan kekafiran dan kemusyrikan mereka kecuali orang yang basirahnya sudah ditutup dihapus oleh Allah dan telah Allah butakan dari cahaya wahyu seperti mereka itu dalam Adwaul Bayan juz 4 eh, halaman 66 jadi orang yang mengikuti undang-undang buatan itu adalah orang kafir, musyrik, dan orang yang ragu perihal kekafiran mereka itu adalah orang yang basirohnya sudah redup dan matanya sudah tidak bisa melihat cahaya wahyu. Sehingga atas dasar ini maka seluruh anggota parlemen mereka adalah orang-orang kafir karena tawali. Karena mereka bukan hanya e, mengikuti undang-undang, tapi mereka adalah para pembuat undang-undang tersebut. Nah ini adalah empat macam bentuk tawali atau mualah kubro. Kemudian yang kedua, yang kedua loyalitas kepada orang kafir adalah mualah sugro, loyalitas kecil, yaitu loyalitas yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi merupakan dosa besar. Mualah sugro adalah mualah loyalitas kepada orang kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi merupakan dosa besar dan batasannya adalah setiap tindakan atau ucapkan yang menghantarkan kepada sikap menghor memuliakan dan mengagungkan orang-orang kafir dengan syarat tetap membenci dan mengkafirkan mereka setiap tindakan atau ucapan yang menghantarkan kepada sikap penghormatan dan pengagungan orang-orang kafir dengan syarat tetap mengkafirkan dan membenci mereka itu merupakan bentuk mualah sugro. Seperti apa? Seperti mengundang mereka ke acara-acara terus mempersilahkan mereka untuk memberikan sambutan. Itu kan bentuk penghormatan. Atau menunjuk mereka seorang pemimpin Islam mengangkat orang kafir sebagai orang kepercayaannya juru tulisnya umpamanya. Atau e, mengangkatnya untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Atau meng, le, lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Atau memanggil mereka dengan panggilan-panggilan kehormatan seperti Bapak Hakim yang saya hormati, yang mulia itu bentuk mualah sugro, dosa besar atau menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat karib, teman, dekat. Beda antara kenal dengan orang kafir dengan menjadikan mereka sebagai sahabat karib, sebagai sahabat karib atau teman dekat. Kalau menjadikan mereka sebagai teman dekat atau sahabat karib itu merupakan dosa besar. Tapi tidak membatalkan keislaman. Atau memanggil orang kafir dengan panggilan-panggilan kehormatan. Mengundang mereka ke acara-acara Terus mempersilahkan mereka untuk memberikan sambutan. Atau mempersilahkan mereka duduk di depan. Itu bentuk penghormatan. Nah ini adalah bentuk mualah sugro. Loyalitas kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam tapi e, merupakan dosa besar. Makanya ketika Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur waktu itu e, mengangkat orang Nasrani sebagai juru tulisnya, maka diung, diingkari oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini e, ringkasan materi tentang hukum loyalitas kepada orang-orang musyrik. Jadi ada dua macam, ada mualah kubro yaitu ada empat e, bentuk dan ada mualah sugro. E, eh, mualah kubro biasa disebut dengan tawalli. Mudah-mudahan materi ini bisa dicerna dan dipahami. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.